Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah taala babu qaulillahi ta'ala kullu yawmin huwa fis sa'n. Wa ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim muhdatsin Wa qawlihi ta'ala la'allallaha yahdisu ba'da dhalika amra. Wa anna hadathahu la yusbihu hadatsal makhluqin. Al-Imam Bukhari mengatakan wa anna hadatsahu la yusbihu hadatsal makhluqin. Liqaulihi ta'ala laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ini semuanya sebagai bantahan dari Imam Bukhari terhadap ahlul kalam, terhadap ahlul bidah yang mereka ingin menetapkan kalamullah adalah makhluk dengan ayat-ayat semisal ini. Ma ya'tihim min dzikrim rabbihim muhtasin Lafaz muhdatsin ini mau dijadikan dalil oleh mereka kalamullah adalah makhluk. Karena mereka berbicara dengan istilah. Selama memiliki sifat khusus berarti ma makhluk. Ya kan? Selama memiliki sifat khusus berarti ma makhluk. Karena makna khudus yang diinginkan oleh alul kalam dulunya nggak ada kemudian ah, ada. Dari situ mau ditetapkan bahwasanya Al-Quran makhluk. Karena disifati dengan sifat al-hudus. Yang muncul baru. Nah, berarti maunya mereka menetapkan Al-Quran adalah makhluk. Dan mereka memiliki bid'ah yang lain sebelumnya yaitu kalamullah adalah kalam nafsani. Kalam nafsani seperti orang bisu. Memiliki sifat kalam menurut mereka yaitu apa? Kalam dalam batin, dalam jiwa. Padahal ma'ruf menurut orang-orang yang berakal yang namanya bisu tidak punya kalam. Nah, banyak orang Muslim enggak punya Enggak punya kalam, enggak punya, mau dikatakan tidak berbicara, enggak mulai sifat bicara, cuma punya perasaan, punya unek-unek. Maka di situ mereka maunya menetapkan kalam Allah cuma sekedar unek-unek saja. Itu kalam yang asli. Ada pun yang muncul berupa Al-Quran, berupa Injil, berupa Taurat, Musa apa dikatakan oleh mereka ibaratun an kalamillah, semak sebagai ibarat saja bukan kalam yang hakiki. Inilah bid'ahnya alul kalam. Bid'ahnya mu'attila. Bid'ahnya alul bidah. Dan ini sudah sejak zaman dahulu sehingga kita dapati Imam Bukhari termasuk di antara para ulama, para alul ilm yang memiliki kekuatan dalam istidlal untuk membantah mereka. Dengan dalil yang dikenal oleh beliau wa anna hadatsahu la yusbihu hadatsal makhluqin. Bahwasanya hadas yang mansub kepada Allah taala yang dinisbatkan kepada Allah dan kepada kalamnya Allah adalah tidak menyerupai hadasnya makhluk. Tidak menyerupai tentang muncul baru yang dikatakan makhluk. Karena al-kalam kalam bagi Allah taala ditinjau dari sisi ahadul kalam, dia adalah sifat fi'liyah. Nafhum? Ditinjau dari sisi ahadul kalam, ia sifat fi'liyah. Ya kan? Al-kalam sifat datiyah bagi Allah tapi ditinjau dari sisi ahadul kalam sifat fi'liyah kapan terjadinya kalam dengan siapa? dengan Al-Quran, dengan Injil, dengan Taurat. Ini adalah sifat fi fi'liyah. Karena Allah bicara dengan Injil, waktunya enggak sama dengan ketika bicara dengan Al-Quran. Juga ayat yang pertama yang dibawa Imam Bukhari, "Kullu yawmin huwa fi sa'an." Kullu yawmin huwa fi sa'an wa Allah, fi sa'an dalam urusan. Setiap hari Allah dalam suatu urusan. Maknanya diantaranya adalah perintahnya Allah, larangannya Allah terjadi sesuai dengan kehendaknya Allah Ta'ala. Dari situ termasuk perkara yang hudus. Maafum. Perintahnya terhadap Bani Israel lebih dulu daripada terhadap umat setelahnya. Perintahnya terhadap umatnya Nuh lebih dulu daripada Bani Israel dan selanjutnya terhadap Adam dan anak keturunan Adam lebih dahulu daripada yang setelahnya yang mereka datang belakangan. Mereka katakan kullu yawmin huwa Memberikan kemuliaan terhadap si fulan, merendahkan pada si fulan, memberikan ah, kehinaan dan semisalnya memberi, membagi rezeki ini sebenarnya kulla yawman huwa fisa'an. Mananya hudus. Tapi bukan semua hudus harus makhluk. Maka dikatakan wa anna hadatsau la yusbihu sal makhlukin. Dan ini adalah suatu permasalahan yang dibicarakan oleh alul ilm dalam semua kitab akidah. Dalam semua kitab akidah. Kitab-kitab yang sudah masyur di kalangan kita diantaranya Sarah Al-Kitab Tahawiyah yang disarah oleh Ibn Abil Izz taala dan kitab yang lain yang sangat banyak. Kitab Syariah punya Al-Azuri. Kitab Sunnah Ibn Abi Asim dan juga kitab-kitab yang lain seperti yang ditulis oleh Ibn Taimiyah Syekhul Islam dan juga muridnya, tilmidnya Ibnul Qayyim dan yang lainnya banyak sekali. Terkait dalam masalah-masalah seperti ini bisa didapati dalam semua kitab. Dan ini dibawakan oleh Syekh bin Bas dalam menjelaskan tentang bab yang dibawakan Imam Bukhari cuma sedikit ringkas. Tapi ringkas ini sebagai uh, mukadimah ataupun sebagai pengantar untuk membahas kitab yang panjang sebagaimana yang tadi telah kita seperti Sarah Kitabiyah dan yang lainnya. Seperti kitab yang disarah oleh Al-Musili terhadap kitab apa Risalah Tadmuriyah tebal satu jilid tebal Syarah Al-Mausili dan Risalah apa Tadmuriyah Risalah Islam Ibn Taimiyah dijelaskan hal, hal tersebut seperti permasalahan yang sekarang ini kita baca bisa dilihat ke marojeknya Likauli ta'ala kata beliau kata Imam Bukhari likauli ta'ala laisa kami syai'un. Kenapa? Hadasau saula yusbihu hadasal makhlukin. Walaupun kalam Allah dikatakan hadas atau muncul baru tapi tidak menyerupai dengan muncul barunya makhluk. Nah, Karena makhluk dulunya enggak ada kemudian ada dan akan enggak ada. Ada sifat kalam bagi Allah Ta'ala dari sisi asalnya sifat datia, ya? nggak pernah terpisahkan dari sifat kalam. Allah Ta'ala tak pernah terpisahkan dari sifat kalam. Cuma ahadul kalam. Ahadul kalam. Maknanya kapan Allah itu berbicara, dengan siapa Allah berbicara ini adalah sifat fi'liyahnya Allah Ta'ala. Itu juga bukan makhluk. Mau dikatakan wa anna hadatsa la yusbihu hadatsal makhluqin. Walaupun sama-sama dikatakan hadas. Karena mereka ulul kalam memiliki, memiliki istilah hadis. Berarti maknanya mak, makhluk. Al-Sunnah wal Jamaah ketika ditanya tentang masalah lafaz hadis, ini dirinci apa yang kalian inginkan. Perlu istifsar. Eh, ini dibentangkan dalam tempatnya masing-masing pun di sini saya bebas tidak menyinggung permasalahan yang panjang cuma dibawakan secara ringkas dan bisa dipahami. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu Imam Bukhari menyebutkan wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dibawakan dengan bentuk muallak. An Nabi sallallahu alaihi wasallam Inna Allah yahtisu min amrihi ma yasha. Allah yahtisu min amrihi ma yasha. Allah Ta'ala yahtis. Memunculkan baru dari perintahnya apa yang Allah kehendaki. Wa inna mimma ahdasa. Dan sesungguhnya termasuk dari apa yang Allah munculkan. atau wujudkan. Ahdasa menanya awjadah. Dan termasuk antara apa yang Allah wujudkan Allah takal takallamu. Aslinya Allah la tatakallamu. Ta'ul mudara'anya mahdufa. Aslinya Allah la tatakallamu. Bisalah. Di antara apa yang Allah wujudkan dari sisi hukum berupa larangan, janganlah kalian berbicara dalam sholat. Nah, Ini yang dikatakan bahwasanya sifat kalam bagi Allah adalah titik dari sisi ahadul kalam sifat fi'liyah. Larangan terhadap berbicara dalam sholat ini dulunya nggak ada, kemudian ah, ada. Tapi wujudnya larangan ini dari Allah bukan berarti kalamnya Allah dalam makhluk. Tidak, maka dikatakan tadi laisa kami syai'un wa wasamiul samiul basir. Walaupun sama-sama hadas, makhluk juga hadis, tapi kalau mulu dikatakan hadis itu pun nggak harus sama-sama makhluk. Hadis yang masuk kepada Allah bukan makhluk, hadis yang masuk kepada makhluk dia makhluk. Berkata Syekh bin Baz rahimahullah taala, wal makna mana dari kalam mana dari hadis di atas atau mana ayat di atas tentang tentang lafaz hadas anna hadatsahu laisa an jahlin wala an taghayyuri ilmin walakinnahu laul hikmatul balighatu fi ta'jili hadha wa ta'jili hadha an hadatsahu ini apa yang Allah wujudkan yang dulunya belum ada di antaranya larangan berbicara dalam salat yang dulunya enggak dilarang ini bukan berangkat dari kebodohan. Kenapa dulu kok dibolehkan sekarang kok dilarang? Bukan karena bodoh. Bukan karena Allah nggak tahu. Kenapa dulu dibolehkan sekarang dilarang? Dan juga bukan karena antagoyur. Tagoyur ini masdar. Tagoyara ya tagoyaru. Tagoyuron bukan dari perubahan ilmu yang dulunya tidak tahu kemudian tahu bukan nahu, akan tapi ini namanya istidrak lakin untuk istidrak akan tetapi yang dimaksud dengan yang dulunya dibolehkan sekarang nggak boleh taruhlah adanya hikmah yang sangat dalam. Dan hikmah itu kadang diketahui, kadang tidak diketahui oleh hamba. Secara pasti pasti ada hikmah. Enggak mungkin berangkat dari kebodohan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah memiliki sifat, memiliki nama Al-Hakim. Al-Hakim mengandung sifat hikmah. Maka semua apa yang Allah lakukan, apa yang semua Allah perintahkan apa yang Allah larang. Ini adalah penuh dengan hikmah. Walaupun hambanya tahu ataupun nggak tahu. Walaupun kita tahu ataupun kita nggak tahu, kita yakin adanya hikmah bukan karena kebodohan dari Allah. Mau dikatakan di sini nahu laul hikmatu al -baligoh. Jadi perubahan-perubahan yang Allah inginkan, yang dulunya disyaratkan kemudian dihapus, Ya kan? Itu bukan berangkat daripada kebodohan, tapi ada hikmah yang sangat dalam. Fi ta'jili hadza. Takjil pakai ain, kemudian takjil pakai hamzah, mananya adalah berlainan. Yang pertama menyegerakan, yang kedua mentangguhkan. Ma, nah, mafhum? Takjil menyegerakan. Kalau pakai hamzah me menangguhkan. Mentakhirkan. Mananya berlainan. Pakai ain di situ menyegerakan. Dalam menyegerakan ini dan mentakhirkan ini ini memiliki hikmah. Seperti dulu berbicara boleh dalam sholat, kemudian dilarang, adanya hikmah. Wasarahada kablahada. Allah mensekan ini sebelum yang ini. Ini juga penuh dengan hikmah yang sangat dalam. Wa takhfifu fi hadza wa ziyadatu fi awil aksu. Awil aksu maksudnya apa? Atau sebaliknya. Ini ditambah, ini dikurangi. Itu sebaliknya. Ini dikurangi, ini ditambah atau sebaliknya, ini ditambah dan ini dikurangi. Ya kan? memiliki hikmah yang sangat dalam al-baligho sangat dalam mana al-baligho adalah apa dalam al-baligho itu fidalik memiliki hikmah yang sangat dalam dalam hal tersebut ada kitab yang dikenal dengan al, kitabnya al-ilm dari kitabnya al tihlawi Hujjatullahi al-baligho Hujjatullahi al-baligho itu kitabnya orang India Sering <clears throat> dijadikan rujukan oleh sebagian ahli ilmu dalam masalah masalah fikih dan yang lainnya. <clears throat> Jadi itu yang diinginkan. Maka hadas yang dimiliki makhluk kadang karena kekurangan apa yang pada makhluk. Tapi hadas yang dimiliki oleh Allah Taala yang dinisbahkan kepada Allah bukan karena kekurangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita banyak berubah berpikir karena kekurangan kita. Allah Ta'ala menghapus ini menambah ini bukan karena kekurangan tapi karena apa? Adanya hikmah yang sangat dalam. Enggak boleh kita nisbatkan kepada Allah dengan kebodohan. Tapi ada hikmah yang kadang kita tahu, kadang kita enggak tahu. Maka katakan bi khilafil makhluk, beda dengan makhluk. Bi khilafil makhluk beda dengan makhluk. Itu maknanya khilaf. Fi apa apa mana fi makhluk, makhluk mananya beda dengan makhluk. Kadang mengurangi ini menambah ini karena kekurangannya seorang makhluk kurang seorang insan. Penulis apapun yang dikatakan hebat dalam menulis pasti besoknya punya hitungan, punya perkiraan. Kalau ini ditambah lebih bagus. Kalau ini dikurangi nampaknya lebih bagus lagi. Nah. sebagian pernyataannya Al-Asbahani rahimahullah taala. Semua orang yang tulis suatu tulisan pasti besoknya melihat ini kalau ditambah masya Allah. Lakana ahsan. Kalau dikurangi, lakana yustahsan. Dan yang semisalnya. Kenapa? Karena manusia memiliki banyak kekurangan. Ya kan? banyak keraguan. Bukan semua permasalahan yang dihadapi dalam kondisi yakin. Kadang, ya kan, cuma anggapan don saja. Ternyata kadang nanti hasilnya sebaliknya. Dikiranya rosy ternyata mar marju. Dalam satu permasalahan yang harus dilewati dalam kehidupannya. Mengatakan, Ba'innahu qad yagibu anhu syai'u. Ba'innahu maka makhluk Qad yaghibu anhu sayu. Kadang goba dari makhluk tadi sesuatu. Apa namanya goba? Ya ini enggak jelas. Luput. Kadang terluputkan dari seorang insan, dari seorang makhluk sesuatu. Oh ya jahaluhu dan dia enggak mengetahui tentang perkara tersebut, semua ya'lamu kemudian mengetahuinya. Dan ini perkara yang gamblang. Apalagi dikatakan ilmu hisab. Ya kan? Fadil bangun jangan tidur. Baru lungguh tidur. Iya. Ini dino gak kamu turu, jalanan tak wais, betan rono rono rono ini. Baru lungguh tidur. Berarti kan? Jadi wajah jalu semua ya'lamuhu. Di antaranya perkara seperti ilmu hisab. Ilmu hitung, betapa sulitnya ya kan semakin dikejar semakin ditekuni semakin ruwet ya kan harus dikatakan ditinggalkan lama baru bisa terjawab dan yang lainnya ini perkara yang sudah bisa di perkara yang mujarab Waqad ya lahu dhuhuru syai'in summa haluhu wa taghayyaru fiqhu fihi wa ilmuhu bihi Fakat ya bedu. Aman ya bedu Abdurrahman. Nampak eh? Nampak atau nampak kan? Eh? Nampak. Kalau menampakkan apa? Ibadu. Baduwi. Ibadu. Wa asbah itu baduwiyan. Hmm? Nah, ibadu, yubadi yubadu. Ya kan? B. Apa kalau menampakkan? Ibadu. eh, Ah, Ibrahim. Yubdu. Ah, yubdu. film apa? Yubdu itu film dore, Yubdu yubdu yubdi yubdu. Apa? Apa? Lalu yubdu itu bagaimana? Ayubdu bisa antum hum du yub yubdu yubdi abda yubdi menampakkan gue mau jam loro iki lali hal ya kan pelem es kopior kopior kopior kopior kabeh ngerti kopior kopior bahasa Jawa itu gini gini kopior ndak sih kopior koplak <clears throat> Perhatikan itu. Mana kemarin? Mana tadi? Eh? Hilang. Kulungan nantimu. Taib. Jadi waqat yabdulahu. Lahu. Dhamir hui kemana? Marjinya Ibrahim makhluk. Ayo. Nah, Kadang pada makhluk itu bagi si makhluk ini yabdu nampak baginya sesuatu. Kemudian berubah keadaannya. Dan berubah fikirnya dalam perkara tersebut. Pemahamannya. Dan berubah ilmunya dalam perkara tersebut. Itu manusia. Itu makhluk. Allah Ta'ala merubah ini, merubah ini, mengganti ini dan itu. Ini bukan karena kebodohan karena kekurangan, tapi karena penuh dengan hik hikmah. Kita banyak diberi keringanan oleh Allah Ta'ala daripada umat-umat yang terdahulu. Dulu kalau pakainya najis, bukan dicuci tapi apa di? Digunting. Ya kan? Digunting. Dulu Ghanima kalau datang ngumpul datang api untuk membakarnya. Coba bayangkan. Sekarang Ghanima dihalalkan bagi kita. Bahkan rezeki yang termasuk yang paling terbagus adalah rezeki dari peperangan. Ini sebagian dari alul menjelaskan. Rezeki yang paling terbagus adalah rezeki dari peperangan. Kenapa? Karena itu adalah rezekinya Rasulullah SAW. Rezekinya Rasulullah SAW. Dari mana? Dari peperangan. Ghanimah. Ya kan? <clears throat> Tapi kalau kufar, kalau demokrasi, ghanimah dikatakan apa? Dikatakan mana? Dikatakan perampokan dan semisalnya, gasap dan semau-maunya. Taib. <clears throat> Wa ma wa subhanahu wa ta'ala yakhfa alaihi khafiyatun. Adapun Allah Subhanahu wa taala maka tidak ada pada Allah itu yang tersembunyi. Cuma pertanyaan kenapa dirubah? Kenapa diganti? Syariat dalam umat yang dulu diganti dengan syariat kita dan nggak boleh lagi syarat yang perlu dilakukan kecuali diakui dalam syarat ini. Itu semuanya penuh dengan hikmah. Wa kullu syai'in indahu ma'lumun. Segala sesuatu di sisi Allah adalah perkara yang jelas. Maklum itu jelas. Walakinnahu laul hikmatul balighatu fi taqdimi hadha wa ta'khiri hadha wa takhfifi hadha wa tasdidi hadha abil aqsu. Bidzalika. Lakin tapi Allah memiliki hikmah Yang sangat dalam dalam mendahulukan ini, mentakhirkan ini, meringkan ini, memberatkan ini dan sebaliknya dalam hal tersebut. Huwal Hakimul Alim Jalla wa Ala, Al Hakimul Alim. Nama Al Hakim sering diiringi dengan nama Al Alim kenapa? Karena semua apa yang Allah lakukan dengan penuh dengan il, ilmu. Semua apa yang Allah lakukan penuh dengan ilmu, bukan dari dari kebodohan. Awal hakimul alimu jalla wa ala. Maha bijak dan maha mengetahui. Tidak ada satu perkara pun datang dalam syarat ini bentuknya kedoliman bagi hamba atau terhadap hamba nggak ada atau merugikan hamba nggak ada sama sekali. Itulah dari apa yang terkait dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala sifat fi'liyanya Allah taala. Baik filia tadi yang terkait dengan ahadu, ahadu kalami atau yang lainnya. Maka dikatakan kulla ya kulla ya wa fi sa'nin. Namanya sa'n bagi Allah ini diganti, ini dirubah, ini ditambah, ini dikurangi. Itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini jelas sebagaimana yang telah kita sendiri rasakan bil hissi ma'lumun bil hiss bid darurah Dulu si Fulan kaya sekarang menjadi miskin, sekarang miskin sekarang menjadi kaya, dulu si Fulan sehat menjadi sakit, sakit menjadi sehat. Eh, ini semuanya penuh dengan hek, hikmah, enggak ada kedaliman dari Allah, dari Allah Taala. Mahfum? Nah itu. Dulu si Fulan memiliki ilmu kemudian sesat, bahkan sesat di atas ilmu. Ini semuanya ada hikmahnya. Semua ada hikmahnya. Maka kita mencari dan mengharap dan minta kepada Allah semoga saja dalam perubahan apa yang kita lewati ini semakin baik bagi kita dan bagi dakwah kita dan bagi kehidupan kita. Dunia kita dan sampai akhirat kita. Maafum. Yang jelas kita upayakan untuk senantiasa meniti jejak syaratnya Allah Ta'ala. Jejak yang paling mulia. Paling mendekatkan diri kepada Allah. Dan ini perlu diperhatikan hari demi hari. Apa yang kita lewati dalam kehidupan kita, upayakan upaya yang paling mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Di antaranya adalah perkara inti dakwah kita. Perkara yang paling kita kedepankan. Kepentingan dakwah. Bukan kepentingan pribadi. Bukan kepentingan pri pribadi. Bukan <clears throat> kita menghalangi seorang itu dari perkara dunia. Tapi kita ajak manusia dari dunia mereka supaya digunakan untuk akhiratnya. Karena manusia dihalangi dari perkara dunia nggak akan kuat. Dia akan kecapean, dia akan kelelahan. Tapi kalau berangkat dari dunia mereka kita ajak untuk menuju kepada akhirat, inilah hikmah. Inilah bijak. <clears throat> Taib al-hadatsu alladhi yaqau wal amru bisyai' au apa? Syar'uhu bada'an lam yakun au syara'ahu bada'an lam yakun syara'ahu. Fal hadas yang dimaksud dengan hadas alladhi yaqa'u yang terjadi adalah perintah dengan sesuatu atau merintahkan sesuatu atau mensyaratkan ini setelah sebelumnya badan lam yakun yang sebelumnya tidak mensyariatkannya ba'da an lam yakun yang sebelumnya tidak mensyariatkan itu makna arti atau makna ba'da an lam yakun syara'ahu mensyariatkan ini sebelumnya tidak mensyariatkannya itu namanya hadas dan itu bukan berarti Allah di atas kebodohan. Kita ulangi lagi Wa tajdidu bisai' bil amri bihi ba'dan lam yakun amara bihi. Tajdid membarui sesuatu dengan diperintahkan terhadap sesuatu tadi setelah apa? Sebelumnya Allah tidak memerintahkannya. Tajdid membarui dengan bentuk sesuatu tadi diperintahkan dengannya supaya dilakukan yang sebelumnya Allah tidak memerintahkan dengan sesuatu tersebut. Itu namanya hadas. Au injaluhu ba'da an lam yakun anjalahu. Atau Allah itu menurunkan sesuatu tadi. Sebelumnya Allah tidak menurunkannya. Itu namanya hadas. Itu namanya bak baru. Dan baru yang tadi dinisbatkan kepada Allah yang sebagaimana tadi telah kita baca tadi Bukan berarti Allah itu di atas kebodohan atau kelalaian. Nah, atau kekurangan ilmu. Tapi penuh dengan hikmah. Yang dulu tidak disyaratkan, sekarang disyariatkan. Yang dulu disyaratkan, sekarang dihapus. Penghapusan juga termasuk tajdid. Perkara yang dibikin baru. Yang dulunya dilarang, sekarang dibolehkan ini semuanya bukan karena berangkat dari kebodohan. Demikian juga Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dulu membolehkan kemudian melarang, dulu melarang kemudian membolehkan. Ini bukan karena kebodohan, tapi adanya hikmah yang sangat dalam. Kalau seandainya itu adalah suatu keliruan, tentunya Allah akan meluruskannya, akan menunjukkannya, nggak akan dibiarkan di atas kekeliruan. Karena Rasulullah SAW adalah maksumun anil khotok binis seperti tablik dalam masalah tablik penyampaian tentang risalah Allah Taala. Wal muhdatsu al jadidu laisa sabikon. Wal muhdatsu apa makna muhdas? Simakul dari ahdasa. Dari ahdasa adalah jadi perkara yang baru Laisa sabiqan yang bukan dahulu. Ma ya'tihim min dzikri min rabbihim muhtasin. Yani ma ya'tihim min dzikri min rabbihim. Dzikir datang dari Allah yang datang kepada mereka yang baru datang yang baru turun ini mereka juga enggak mengiraukannya. Dzikri minar rahmani muhdasin laisal murad bi al hadasu. Laisal murad bi al hadasal ladhi wal makhluku. Bukan maksud daripada lafaz muhdas ini ataupun dalam dua ayat ini bukan maksudnya adalah hadas yang terkait dengan hadasnya makhluk muncul baru yang dulunya nggak ada, kemudian ada dan nanti nggak ada lagi. Serba kurang, serba nggak sempurna. Nah, ini adalah tidak. Maka dikatakan tadi dalam katanya Imam Bukhari, Wa anna hadatsau la yusbihu hadasal makhlukin Kenapa? Karena laisa kami sayun wa huwas samiul basir. Walaupun sama-sama lafadznya hadas atau muhdas. Ini semua adalah semuanya adalah kaidah. Jadi di sini Imam Bukhari berangkat dari kaidah tadi, laisa kami syai'un wa huwas samiul basir. Ini kaidah, patokan. Termasuk asal termasuk landasan yang harus dijadikan pegangan kapanpun kita berbicara tentang sifat-sifat Allah Ta'ala. Perhatikan. Wa qawluhu yuhdisu min amrihi ma yasa min syara'i. Nah, berupa syariat-syariat. Innallaha yuhdisu min amrihi ma yasa. Sesungguhnya Allah me ehdaskan mewujudkan dari perintahnya apa yang Allah kehendaki berupa syariat-syariat. Di antaranya adalah syariat salat bada'an lakum bada'an lam yasra'ha salawati al khamsa. Allah mensyaratkan salat yang sebelumnya tidak mensyaratkan salawat lima waktu. Nah, salat lima waktu dulunya nggak syaratkan. Lalu syaratkan. Di antaranya adalah dulu Rasulullah ketika Isra Mi'raj berapa syaratnya? 50 kali salat untuk sehari semalam. Belum dilakukan sudah dihapus. Jadi berapa kali? 5 kali. Jadi kadang nasakh itu terhadap hamba Allah taala walaupun belum dilakukan sudah dihapus. Dan dalam kisah apa? Kisah Isra dan Mi'raj di situ di disyariatkan pertama kali berapa 50 kali sehari semalam. Sebelum dilakukan oleh umatnya sudah dihapus. Ini bisa saja. Ini termasuk nasakh. Itu termasuk nasakh dalam pembicaranya alul usul tentang tentang masalah nasakh. Di antaranya adalah itu contohnya. Walaupun belum sempat dilakukan sudah dihapus. pada Dadang bangun. Ayo. Antuk. Baik. Perhatikan. Jadi masalah nasakh, masalah hapus menghapus dalam syarat Allah ini kadang belum sempat dilakukan sudah dihapus sebagaimana tentang Isra. Mi'rajnya Rasulullah SAW dibebani 50 kali salat sebelum dilakukan oleh umatnya sudah di, dihapus. Ini dibentangkan oleh Imam Ibn Hazm dalam kitab beliau Ahkam fi Usul Ahkam. Silakan dibaca di sana. salam salam nasakh. Ya kan? Dari dua jilid tebal sekitar 2000 halaman. dibaca aja itu. <clears throat> Taib, ana kunna. Syarat tahrim al-khamr yu'addu eh ba'da kana musta'malan bainahum. Allah mensyaratkan khamr itu diharamkan. Yang Dulunya khamr itu digunakan, diminum di antara mereka para sahabat. Ya kan? Naem untuk siut, siut, siut. Nah, khamr dulunya diminum. Ya kan? Sebagaimana yang mas, ma'ruf masyhur. Siapa dulu yang pernah merobek perut apa? Perut untanya siapa Ali terus Allah siapa Ham Hamzah ya Hamzah ya total anhu marah-marah kalian semuanya adalah budak-budakku nah itu kenapa karena mendem teler nah setelah itu diharam haramkan khamar <clears throat> sehingga sampai kiamat diharam haramkan Kemudian syarat zakat. Syarat ajaran Allah mensyarat zakat wa ansibataha. Ansibah ini jamak. Ansibah ini labdu, lafat jamak, jamak taksir. Ya kan? Ansibah. Allah mensyaratkan zakat dan pembagian-pembagiannya. Wa tafsilaha dan rincian-rinciannya. Pada alam yakun syar'a yang dulunya tidak disyaratkan. Wakada dan demikian yang lainnya. Kullu syai'in ja'a fi waqtihi li hikmatin balighatin segala sesuatu segala sesuatu dalam perkara syari ini datangnya pada waktunya dikarenakan adanya hikmah yang sangat dalam. Hah? Yang dulunya halal zaman Nabi sampai beliau meninggal maka sampai akhir dunia ini tetap halal nggak boleh orang mengharamkannya yang dulunya haram zaman Nabi sampai beliau meninggal nggak ada penghapusan maka haram sampai kiamat kecuali nanti ada hal-hal yang bisa mengatakan menjadikan apa halal karena apa darurat dan semisalnya nah, itu perhatikan maka kalau itu agama telah sempurna, enggak boleh orang itu menambahi. Enggak boleh orang itu menambahi dan enggak boleh orang itu mengurangi. Kalau mengambil menjadinya bid bid'ah muhdas dalam din. Mengurangi juga demikian menjadi muhdas dalam din jika memang tujuannya untuk taabut lillahi ta'ala. Dengan mengurangi atau menambahi. jadi jadidun binisbah ilal makhlukin wa huwa indahu ma'lumun subhanahu wa ta'ala. Wawat jadid ini perkara tentang baru tadi dikatakan baru keterkaitannya dengan para makhluk. Sedangkan di sisi Allah Ta'ala perkara tadi adalah perkara yang jelas. Subhanahu wa ta'ala la yakfa alaihi khafiyah. Enggak ada perkara yang tersembunyi. Enggak ada perkara yang asing yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fi khilafi hadasil makhluk ada seun akhir. Beda dengan perkara yang dikatakan muncul baru terkait dengan makhluk ini perkara lain. Al makhlukun kulluhum muhdasun, makhlukun marbubun. Para makhluk seluruhnya adalah muhdasun, muncul baru, makhlukun, marbubun, dikuasai, diatur. Apa mana marbub? Amam. Kukumu iku lho orek-orek lapo? Ngono. Ah. Marbubun diatur, dikuasai. Ini makhluk. Hakadal sama, hakadal ardu ahdasa bimakna khalaqaha. Demikian ini langit, demikian ini bumi. Allah mewujudkannya dengan arti Allah menciptakannya wa aujada dan mewujudkannya. Aujada. Aujada mewujudkannya. Nah, kalau wajada? Hah? Kalau wajada, mana wajada? Eh, wajadah? Ayo, apa, apa bedanya aujadah dengan wajadah? Eh, dur. Kalau aujadah? Aywa, itu. Manjadda, wajadah. Nah, Soal posing teman-teman? Hmm, entu. Sing untangan tuh kan gantuk. Nah, itu. <clears throat> Perhatikan. Jadi Makna awjadaha mawujudkan. Lakin al-hadas bisyara'i wa fil munazzal min al-Qur'an wal kutub laisa ma'nahu al-hadas alladhi yusaru bihi sama'u awil ardu awil jibalu awil biharu fadaka hidasun makhlukun. Lakin al-hadas Nah, tetapi kan, perkara hadas perkara yang baru dalam syariat-syariat dalam perkara yang diturunkan berupa Al-Quran dan kitab-kitab ini bukan maknanya perkara yang baru yang terkait dengannya menjadi langit, menjadi bumi, menjadi gunung, menjadi lautan, bihar. Fadaka maka itu semuanya adalah ihdasun mewujud. Perkara yang diwujudkan berupa makhluk. Ada persyarat Allah. Allah ini adalah bukan apa yang Allah perintahkan Allah larang itu makhluk. Dari kalamnya Allah ataupun kalam dari Allah larangan ataupun perintah bukan makhluk. Ya kan? Allah menghapus, Allah merubah. Ini bukan perubahan dari Allah berupa makhluk, sifatnya Allah bukan makhluk. Wada hidasun wada hidasu wasfin usiba bi jalla wa ala. Lam yatakut dambi ilal makhlukin. Tumma takut damabi subhanahu min injal Qur'an. Injil Taurat, Injil Injil, inzal syara'i allati nawwa'aha. Bacanya itu nawwa'a bukan nawuha. Itu fi'il fi'il madi nawwa'aha. <clears throat> Subhanahu wa ta'ala. Wa ada ihdasu wasf. Ihdas yang namanya sifatnya Allah. Allah disebut dengan ihdas tadi. Maknanya Allah mewujudkan ijad. Aujada ijad. Allah mewujudkan itu adalah sifat bagi Allah Azza wa Jalla Lam yataqaddam bihi ilal makhlukin summa taqaddama. Dulunya Allah tidak melakukannya, kemudian Allah melakukannya. Berupa menurunkan Al-Qur'an, menurunkan Taurat, menurunkan Injil, menurunkan seluruh syariat yang Allah apa? Nawa'ah yang Allah apa? bagi-bagi ataupun di beda-bedakan itu namanya nawa'ah. Syariat yang dulu dengan sekarang beda-beda itu namanya nawa'ah Allah beda-bedakannya. Allah membagi-baginya. Paham? Ha. Nau'un itu sim. Kemudian dibikin fi'il jadi apa? Nawa'a. Paham? Seperti khubzun, roti, itu isim. Kalau dibikin membikin roti namanya? Ha? Khabaza yakhbizu. Paham? Paham? Bisa. Seperti itu. Taib ahdasa fi salati Allah yatakallamu. Allah membuat ihdas. Maknanya mensyariatkan dalam salat jangan kalian berbicara. Jangan mereka berbicara dalam salat. Wa kanu qabla dzalika yatakallamuna fi hajatim karati salam wal amri bil hajah. Dulu mereka itu berbicara sebelum dilarang dalam salat dulu berbicara sebelum berlarang dalam salat ketika ngomong enggak dulu enggak dilarang dalam Kebutuhan mereka seperti roti salam. Ketika orang datang, Assalamualaikum. Dia terlihat, Waalaikumsalam. Nah itu. Mabum. Dulu ketika dalam sholat itu, ketika orang itu disuapi salam, baru orang, orang datang, Assalamualaikum. Yang, yang sholat bilang apa? Waalaikumsalam. Nah. Seperti wal amr bil haja, seperti memerintah dengan suatu kebutuhan. Jadi ketika sholat, dulu boleh ngomong pada yang lain, ambilkan itu, ambilkan itu. Eh, jangan, jangan, jangan, ya, boleh. Ya kan? Dulu boleh. Summa nasahallahu dalika wa amara bil khusu' fi salati wa sukuti fiha wa adamil kalam. Kemudian setelah itu Allah menghapus itu semuanya. Hapus memang dalam kalam dan Allah merintah supaya khusu. Khusu supaya khusu. Khusu ini imma qalbi wa imma al mana Mananya tenang. Dalam salat kita tenang. Khusuk. Hai eh, kudama. Kalau belajar yang khusuk. Belajar nggak khusuk. Nah. Perhatikan. Dulu itu seperti itu. Kemudian diperintah dengan khusuk dalam sholat. bersukut Diam. Dan tidak boleh ngomong. Kecuali. Perkara-perkara yang. Diseret dalam sholat. Berupa bacaan dan yang. Semisalnya zikir, tasbih dan yang doa dan yang lainnya. Kalau dulunya boleh. Setelah kita habis sampai sini dulu dan kita sambung pada waktu yang datang alhamdulillah alamin. Dan sebelumnya